pertama dengan bismillah diputus, bismillah dengan surah berikutnya digabung. Itu masih diperkenankan. Atau waslul kulli disambung seluruhnya. Dari surat akhir surat pertama disambung dengan basmalah, akhir basmalah disambung dengan awal surat kedua. Misalnya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas hingga akhir ayat ya. Ini ini kalau napasnya kuat. Jadi nggak boleh nyambung tiba-tiba nyuri nafas ya. Mendingan yang nomor satu ya. Itu masih diperkenankan juga. Di yang terlarang akhir surat pertama disambung dengan basmalah, akhir basmalah diwakafkan itu terlarang. Misalnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Nah itu terlarang. Jadi akhir surat pertama digabung dengan basmalah, basmalahnya malah diputus tidak digabung dengan surat berikutnya. Nah ini cara-cara nomor satu ya. Jadi gambaran pasal satu dan pasal dua adalah cara membaca ayat-ayat suci Al-Quran membaca surah-surah ini mau digabung apa diputus? Digabung, diwaswal, diputus, diwakof. Gambaran yang kedua di halaman 9 tentang huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini tidak ada bedanya dengan abjad dalam Latin. A, B, C, D, E, F gitu ya. Nah dalam huruf hijaiyah juga alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, da, za. Hanya saja harus diingat, di dalam bahasa Arab, di dalam huruf hijaiyah, banyak huruf-huruf yang bentuknya sama. Ini perlu dicermati. Bentuknya sama, pembedaannya hanya di titik. Coba lihat. Ba, ta, sa sama bentuknya. Yang beda cuma titiknya aja. Kalau titiknya satu di bawah jadi ba. Nah, dengan nun juga sama. Nun titik satu di atas. Perahu titik dua di atas tak. Kalau titiknya dua di bawah jadi ya. Perahu titik tiga jadi sa. Coba lihat antara jim, ha, dan kho. Bentuknya sama. Yang beda cuma titik. Ada titik di bawah jim. Gak ada titik ha. Ada titiknya di atas kho. Dal dan zal beda di titik. Ro dan zai beda di titik. Sin dan shin beda di titik. Sin gak ada titik, shin ada titik tiga. Sod dan bod beda di titik, bod ada titiknya. Po dan zo bentuknya sama, beda di titik. Ain dan gin bentuknya sama, beda di titik. Fa dan kop juga begitu. Hanya bentuknya kalau fa dan kop agak beda. Kalau fa rumahnya di rumahnya ba, landai. Kalau kop rumahnya rumah ke dalam, rumahnya nun. Tapi kalau sudah dalam kalimat, fa dan kop tidak ada bedanya, bentuknya mirip-mirip saja. Perbedaannya cuma di titik titiknya satu jadi fa, titiknya dua jadi kof. Kalau di akhir baru kelihatan perbedaan antara fa dan kof. Kalau di awal-awal nggak begitu kelihatan, di awal di tengah. Kaf, nah bentuknya. Ini huruf-huruf yang berubah bentuk. Kaf itu seperti ini. Kalau di awal kafnya begitu, di tengah lain, di akhir kembali. Jadi huruf hijaiyah itu semua akhir kembali ke bentuk asli. Nah ini perlu kita bahas nanti perubahan-perubahan bentuk penulisan dalam huruf hijaiyah. Jadi ini harus dipahami. Kalau tidak paham uh, esensi materi huruf hijaiyah ini susah untuk bisa membaca Al-Quran. Karena apa? Nanti dengan ta dan iya sama, yang bedanya cuma di titik. Nun dan ba sama, beda di titik. Jim, ha dan kho juga sama, itu ya. Nah, mim ini juga huruf-huruf yang nanti tidak berubah nanti ada. Di awal, di tengah, di akhir. Nun, tadi rumahnya sama seperti ba saja kalau di awal, di tengah. Wow, ini huruf-huruf egois. Ada, ada dal, ada zal, ada ro, ada zai, Nah itu. Ada wau ada hamzah atau alif. Itu huruf-huruf egois. Huruf-huruf yang nggak bisa nyambung. h ini huruf yang berubah bentuk. h di awal seperti bentuk aslinya. h di tengah lain kayak mim tapi dua mimnya. Kan bentuknya kayak mim kalau di tengah. Di akhir, nah balik lagi lain cerita. Eh, rumahnya nanti sama dengan tak marbutoh. Kemudian ia, rumahnya kalau di awal, di tengah, sama seperti seperti ba atau huruf-huruf lainnya. Seperti tak juga. Hanya perbedaannya di titik. Itu gambaran gamblang. Secara gamblang tentang huruf hijaiyah, bahwa huruf-huruf hijaiyah pada intinya sama seperti Latin. Hanya dalam huruf hijaiyah ada beberapa huruf yang bentuknya sama. Perbedaan di antara huruf-huruf itu hanya di titik. Ada titik, nggak ada titik. To dan zo cuma ada titik, nggak ada titik. Ba dan ta dan sa hanya beda titik dan beda penempatan. Kalau ba titiknya di bawah, nun titiknya satu di atas, ta titiknya dua di atas, ya titiknya dua di bawah. Nah ini. Ini gambaran umum. Kemudian yang harus dipahami dalam huruf hijaiyah itu bahwa dalam huruf hijaiyah baru ber berbunyi manakala dikasih baris. Baru berbunyi manakala dikasih baris. Jadi alif bisa berbunyi jadi a kalau dikasih baris di atas, bunyi dikasih kasroh baris di bawah. Bisa jadi u dan ya, di, jika dikasih domah. Jadi a i u babi bu tati tu sasisu. Nah, huruf-huruf hijaiyah baru berbunyi manakala dikasih baris. Nah, yang sudah berbaris itu bacaan pendek itulah yang dinamakan khosar. Khosor bacaan pendek. Nah, beda huruf hijaiyah dengan Latin ya tentu. Kalau huruf Latin baru berbunyi, baru bisa kita pahami manakala konsonan berpadu dengan vokal. Huruf hidup itu kan lima. Ada A, I, U, E, O. Nah, saat huruf-huruf mati, konsonan bergabung dengan vokal, huruf hidup, maka bisa misalkan B, C, K nggak nggak tahu kasih aja B B kasih A ba C A baca bacaku <laughs> gitu kan kasih U nah itu bisa paham perbedaan esensi pokok yang terpenting bunyinya huruf hijaiyah dengan bunyinya huruf latin beda huruf latin bila berpadu antara vokal dan konsonan kecuali nanti dalam eja dalam singkatan ya RKM, ya, RRI, itu, itu lain, itu dalam singkatan. Tapi dalam mengungkapan ungkapan kata-kata saya bicara seperti ini, itu semuanya setiap kata gabungan dari vokal dan konsonan. Saya, S, S-nya konsonan, A-nya vokal. Saya, Y-nya konsonan, A-nya vokal, huruf hidup. Dan harus digarisbawahi, huruf hidup dalam bahasa Arab hanya A, I, U saja bunyinya. Sedangkan dalam Latin ada lima, A, I, U, E, O dalam Arab E dan O-nya tidak ada. Kalaupun ada O dalam bahasa Arab itu hanya huruf-huruf tertentu manakala dia berbaris fathah. Mana kayak ro, so, o, zo, go, ho. Tuh, ada bunyi huruf bunyi huruf-huruf tertentu bisa berbaris berbunyi O manakala dia berbaris fathah. Tapi yang lainnya enggak. Ba, mana ada bo. Adanya babi bu. Enggak babi bu bebo. Enggak. E dan O-nya enggak ada. Itu. Walaupun nanti ada bentuk lain dalam menyamakan antara Latin dengan dengan bahasa Arab. Kan ada nama-nama ya, Pak Soekarno kan ada O-nya, nanti ada tanda-tanda bahwa itu bunyinya menjadi O. Ya itu. Jadi sekali lagi yang harus digarisbawahi bahwa dalam huruf hijaiyah ada huruf-huruf yang bentuknya sama, pembedaannya hanya di titik. Yang kedua, membunyikan huruf hijaiyah dengan tanda, tanda garis. Di atas fathah, di bawah kasroh, di atas ada kepalanya kayak angka 9 jadi domah. Belum lagi nanti fathahnya kalau fathah 2 jadi fathah tain. Garisnya di bawah jadi kasrah tain. Garisnya di atas jadi domah tain. Fathah tain, kasrah tain, domah tain itulah dikatakan tanwin. Inilah yang unik yang sedikit susah dalam belajar membaca Al-Quran. Jadi harus memahami uh, apa hukum nun mati atau tanwin. Kemudian yang ketiga yang harus digarisbawahi bahwa dalam bahasa Arab untuk mendobelkan huruf itu tidak perlu dobel hurufnya. Misalnya, ya, abba. Kalau dalam Latin kan a b b a abba. Nah, dalam bahasa Arab uh, alif ba-nya saja cukup. Alif ba. Nah, cuman nanti di ba-nya dikasih sidah, dikasih tasjid, dikasih pendobel. Abba, abi, abu, atta, ati, atu. Hurufnya satu tapi bunyinya jadi dua. Kalau dikasih tanda w. Itu tanda W itu tasdid atau sidah, sadah ya. Di atas hurufnya ada W kecil itu. Saya bilang W kecil untuk mudah karena kita hanya mengenalkan audio, tidak melihat tulisan. Lain kalau ibu dan bapak mengikuti pelatihan belajar dengan perlengkapan komputer ataupun di whiteboard ditulis sama saya. Nah ini hanya mengandalkan kekuatan suara. Jadi kalau di atas hurufnya ada tasdid, ada tanda kayak W kecil, huruf itu menjadi double. Nah, itu adalah halaman gambaran umum. Nah, gambaran 9 ini nanti ada hubungannya dengan halaman 13. Nah, maksudnya apa? Kalau huruf-huruf dikasih pendobel itu kan jadi dobel. Pendobel huruf tersidah tasdid. Misalnya, lam ya dikasih tasdid. Alif, lam, alifnya dikasih patah, lamnya dikasih fatah. Ya, jadi ala. Ala kan? Ala, ali, alu. Nah, kalau dikasih W kecil di atas hurufnya, bunyinya jadi lain. Ala, ali, alu. Gitu kan? Jadi awal kan sini. Abba, abi, abu, ata ati atu asa asi asu aja aji aju aha ahi ahu tuh bunyinya jadi double pendobelnya bukan hurufnya di double tapi cukup dengan tanda sidah tasdid tasdid atau kayak saya katakan kayak w kecil w kan kayak lafaz Allah kecil nah, itu nah di halaman 13 sama kajiannya seperti itu jadi huruf-huruf semua yang ada tasdidnya, yang ada tanda pendobel, ada sidahnya, itu dibacanya dobel karena tanda pendobel. Tetapi spesial tanda pendobel itu kalau ada di, di, di atas huruf mim dan nun, selain didobel, dia juga ditahan panjang, juga dia didengung, itulah gunnah. Jadi halaman 13, pasal keempat, itu adalah manakala nun atau mim bertasdid ada tanda W kecil, ada pendobel, dibacanya dobel sama seperti huruf-huruf yang lainnya. Lebihnya, mim dan nun bertasid bukan hanya double, tapi dia juga harus ditahan dan dengung. Amma, ammi, ammu, anna, anni, annu. Beda dengan huruf lain. Yang lain kan? Awa, awi, awu. Akka, aki, aku. Asa, asi, asa. Gitu kan? Nah itu. Jadi tolong di, di, di garis bawahi bahwa huruf-huruf dalam huruf hijaiyah untuk menjadi dobel cukup dikasih tanda pendobel tasdid atau sada atau sidah w kecil. Hanya spesial dalam mim dan nun, nun apabila ada tanda bertasdid, dia bukan hanya saja dibaca harus dibaca dobel, tapi dia juga harus dibaca dengung ke hidung itu gunnah dan dia juga harus ditahan. Ditahan panjangnya satu alif sampai satu alif setengah. Kalau huruf yang lain kan aba abi abu ata ati atu asa asi asu tanpa ditahan, tanpa didengung. Sedangkan di mim dan nun bertasdid ini ditahan dengung Amma, ammi, ammu, anna, anni, annu. Itu gambaran singkat tentang halaman 13 yang ada hubungannya dengan halaman 9. Halaman 9 ini nanti ada hubungannya dengan halaman-halaman yang lainnya. Halaman 59 bagaimana cara mewakafkan bacaan. Ya, menghentikan bacaan itu makhorijul huruf, ya di halaman 59. Uh, ya, 57 dimulai 57 wakaf. Kemudian nanti ada hubungannya dengan tanda-tanda wakaf, tanda-tanda berhenti halaman 54. Kapan kita harus berhenti? Kapan kita tidak boleh berhenti? Kapan kita boleh memilih antara berhenti atau tidak? Itu tanda-tanda wakaf kalau saya katakan seperti rambu-rambu lalu lintas. Baik, pendengar dan pecinta Radio KMR Jakarta, diharapkan ibu dan bapak memang memiliki kemampuan dalam tajwid. Insya Allah semuanya karena dengan belajar teori dan praktek. Baik untuk Ibu dan Bapak untuk murotal hari Ahad, hari Minggu ya. Bisa dipersiapkan surah Al-An'am. Surah Al-An'am diawali dari ayat 68 hingga ayat ke-92 ya. Ini surah Al Surah Al-An'am ayat 68 sampai 92. Ibu dan Bapak kami memiliki metode yang terbaru yang sebenarnya bukan baru ya. Metode ini metode lama, sudah dipakai para ustadz, para kiai, pengajar-pengajar dalam mengajarkan doa-doa ataupun mungkin ada orang mualaf masuk baru masuk Islam atau baru belajar Al-Qur'an tapi sulit biasanya dengan metode diputus-putus. Metode diputus-putus ini e, sangat efektif untuk ibu dan bapak yang usia sudah e, cukup ya baru belajar. Jangan katakan terlambat ya Jangan katakan susah, sulit, katakan insya Allah pasti bisa. Tidak ada kata terlambat untuk suatu kebaikan. Misalkan seperti ini ya. Nanti. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat ya suratul waqiahnya. Iza waqa'atil waqi'ah. Pertama, tidak boleh pakai lagu dulu untuk uh, menetralkan ibarat ibarat minyak dengan air kita pisahkan dulu. Kedua, gabung juga tanpa lagu. Iza waqa'atil Iza waqa'atil waqi'ah. Eh, kedua, Pertama, kedua ini tidak boleh dipakai manakala ibu dan bapak sudah profesional, sudah mahir. Hanya untuk latihan, hanya untuk pemula yang terlambat. Ini pun tidak diberikan kepada anak-anak. Nanti kalau diberikan kepada anak-anak pengajaran ini, anak-anak membacanya bisa dihentak-hentak. Kalau untuk ceramah memang ini biasa dipakai, gitu ya. Untuk menerjemahkan Al-Quran biasanya dipakai untuk tafsir. Nah setelah cara pertama, cara kedua, baru cara ketiga. Cara ketiga dengan lagu. Iza إذا وقعت الواقعة لا cara pertama yang ayat kedua ya laisa liwaqatiha kadibah dengan hentakan belajar namanya juga kan nah, gabungin dengan hentakan laisa li laisa liwaqatiha kadibah satu, kedua, itu hanya untuk belajar. Ketiga, dihaluskan. Tidak boleh ada hentakan lagi. Tidak boleh hentakan, sudah halus. Dengan lagu. Laisa liwaq, laisa kazibah. Ini perlu ibu dan bapak memiliki kaset atau CD-nya untuk dilatih. Tentu pelajaran ini tidak mungkin saya ulang-ulang dengan surat yang sama. Mungkin dengan surah dengan surah atau surat yang berbeda-beda Insya Allah. Tapi dengan surat yang sama nggak mungkin. Tolong ibu di rumah, bapak di rumah dilatih berulang-ulang didengarkan CD, didengarkan kasetnya. Misalnya, di taklim kemarin di Depok saya mengadakan pengajaran seperti ini. Baik Mas Anto kita coba pengajaran melalui multimedia begitu canggihnya. Kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Bismillahirrahmanirrahim. Iza, iza, waqaatil, waqaatil, waqi'ah waqi'ah cara pertama diputus cara kedua disambung nggak pakai lagu iza waqa'atil waqi'ah Iza waqa'atil waqi'ah Ketiga baru cara benar Pakai lagu Iza Iza waqa'atil waqi'ah Iza waqa'atil waqi'ah Kelihatannya dasar sekali Tapi dari sini nanti muncul I-nya jadi Kosa Za-nya jadi Kosa Za matobi Kenapa matobi'i? Uh, patah dengan alif. Huruf berbaris patah dengan alif. Ah. Waqa'atil alif lam. Waqa'atil alif lam komaria Kenapa alif lam komaria Cirinya lam, ada. Lamnya terbaca. Setelahnya terbaca kenapa? Karena ada tanda. Karena tanda baca. Kenapa sukun. ada tanda baca sukun? Sukun. Setelah alif setelah alif uh, setelah alif eh, lam. Uh, alif lam ada huruf komaria itu Wa komariah uh, Matobi'i. Kenapa matobi'i? fata dengan alif. Huruf berbaris fata dengan alif. alif. Waki'ah. Kenapa enggak waki'ah, enggak waki'at? Oh, tak marbutoh. Tak marbutoh. Jika dihentikan bunyinya berubah menjadi. Waki'ah. Itu. Dan bacaannya bagus. Makhrajnya bagus. Tajwidnya paham. Terjemah perkatanya nanti. Iza Iza waqa'atil waqa'atil waqi'ah waqi'ah Coba tolong sambung tanpa lagu. Iza waqa'atil waqi'ah. Itu mas sambung pakai lagu udah benar-benar ya. Kalau sambung dengan tanpa lagu masih tetap ada hentakan. Iza waqa'atil waqi'ah. Ini penting buat ya. pemula-pemula yang lidahnya susah. Lanjut. Iza waqa'atil waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah. إذا وقعت الواقعة واقعة واقعة ليس ليس لوقعتها لوقعتها كاذبة كاذبة sambungin tanpa lagu laisa pakai lagu tanpa lagu laisa liwaqatiha kadzibah di madrasah kan gitu Laisa liwa liwaqa'atiha kazibah Pakai lagu. Laisa liwa liwaqa'atiha kazibah Gitu. Laisa liwa kazibah Laisa liwaqa'atiha kadzibah. ليس Kha كاذبة خافضة Fidatur. Kenapa Fidatur? E, domatain. Domatain ketemu ro. ro. Oh. Jadi idgom bila guna. yang nyambunginnya gitu. Kha kha fidatur fidatur rafi'ah rafi'ah sambung tanpa lagu khafidatur rafi'ah pakai lagu baru khafidatur rafi'ah gitu kha kha khafidatur khafidatur rafi'ah tiga dulu ya nah, ya masih ini Pak ya. Haris ya Assalamualaikum Pak Haris Waalaikumsalam Pak Haris tinggal di mana di Depok di Depok di mana alamatnya di Lipsona. Persona mana Depok Pesona Depok, Pesona Kahyangan? Depok. Oh, Pesona Depok. Baik. Baik, Pak Haris ya. Alhamdulillah. Ayat keempat. Sudah Pak Haris tolong ikutin apa yang saya sampaikan. Iza Iza Rujatil Rujatil Arbo Ardu Raja Raja sekarang disambung tanpa lagu. Iza rojatil ardu rajja. Iza raj ru. Iza rajjatil ardu rajja. Gitu. Baru pakai lagu. Iza iza rojatil ardu rajja. Iza rajjatil rujjat Iza rujatil Iza rujatil Iza rujatil ardu Raja. Alhamdulillah Terus itu setelah di tes ya Jadi pertamanya gitu Iza Iza rujatil Rujatil ardu ardu roja roja sambungin iza rujatil ardu roja iza rujatil ardu roja baru pakai lagu iza iza rujatil ardu roja iza rujatil Jatil ardu roja, Rajja Rajja Wabusatil Wabusatil Ikuti hentakannya Wabusatil Wabusatil Jibalu Jibalu Basa Basa Basa Basa Sambungin tanpa lagu Wabusatil jibalu basa Wabusatil jibalu basa, Jangan basa, basa, basa, basa, Basa Sin kecil Saya basa, basa, basa, Ba basah basah basah bukan basah saya basah saya basah basah basah basah basah Basa. Basa. Basa. Basa. Basa. Sin kecil. Basa. Basa. Saya. Kaya. Kasa. Kasa. Kasa. rasa. Rasa. Jangan rasa. Rasa. Rasa. Sin S ya. Basa rasa eh. rasa wabus bussatil ya, apa-apa. jibal ini ya, kalau eh. mungkin kedengeran jelas nah baru sambungin wabus bussatil jibal basa wa bussatil jibalu basa basa basa apa-apa nah, juga belajar <laughs> Faka fakanat fakanat haba'am haba haba'am Kenapa am? Karena idgham biguna. Tanwinnya ketemu umum. Haba. Lihat. Haba'am haba'am mumbasa mumbasa gitu sambungin fakanat haba'an mumbassa fakanat haba'an ada ada fakanat haba'an mumbassa fakanat haba'an mumbassa sanya dulu lidah bassa bassa nah laguin fakanat fakanat هباء منبثا Fakanat haba'am mumbassa meng ada samar sedikit iklabnya meng meng Mumbassa gitu wa kuntum Wa kuntum azwaja aswa zai azwa zai zai az azwajam salasah salasah sambungin tanpa lagu wa kuntum azwajan salasah wa kuntum azwajam salasah azwajan azwajam salasah salasah salasah digabungin wa kuntum kuntum azwajan salasah wa kuntum azwajan salasah wa kuntum wa kuntum wa kuntum az وجا ثلاثة وكنتم أزواجا ثلاثة Ujung sudah Salasa Salasa Iya Kita teruskan masih di suratul waqiah Kita teruskan ayat ke-7 Ayat yang ke-8 nya Fa ashabul ya Di